وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan pada pagi hari yang sangat cerah ini insyaallah taala kita akan membahas melihat perjalanan umat Islam dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan kejayaan dan kemenangan dunia dan akhirat kerana Islam adalah dinul haq din yang dibawa dan didakwakan oleh seluruh para nabi dan rasul yang diakhiri dan ditutup dengan kenabian dan kerasulan Nabi yang mulia Muhammad alaihi wassalatu wassalam yang membawa syariat yang kamil, yang sempurna untuk kemaslahatan umat manusia. Syariat yang meliputi segala sesuatu dalam pengaturan hidup dan kehidupan manusia dunia dan akhirat. Dengan membawa mukjizat yang terbesar kitab Allah Al-Quran beliau diutus untuk seluruh umat manusia maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya yang mulia menegaskan dengan firman yang sangat besar bahwa Allah akan tunjukkan akan perlihatkan kebenaran Al-Quranul Al Karim kebenaran risalahnya, kebenaran nubuah dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran Islam di seluruh penjuru alam ini. Sehingga nampak jelas bagi manusia akan dalil dan hujjah yang Allah tegakkan kepada mereka di alam semesta ini akan kejayaan dan kemenangan kemenangan Islam dan kaum muslimin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد سنريهم kami akan perlihatkan kepada mereka manusia ayatina ayat-ayat kami fil afaq di seluruh penjuru alam semesta ini. Wafi anfusihim dan pada diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana sehingga jelas dan nyata lahum bagi mereka annahul haqq. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah haqq. Maka sepanjang zaman akan nampak terus menerus kemukjizatan Al-Quran ketinggian Islam kemuliaan Islam ini janji Allah dan Allah telah penuhi janjinya dan terus Allah penuhi janjinya karena Allah katakan sanurihim akan kami perlihatkan kepada mereka ayatina tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan kami ayatina kata ulama hujjah dalil akan kebenaran Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya yang menakjubkan di sini adalah dalil tersebut bukan berada di dalam Al-Quranul Karim tapi min kharijiyah dari luar sanurihim ayatina fil afaq kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di segala penjuru alam semesta ini apa yang dimaksud kemenangan kejayaan ketinggian kemuliaan Islam sehingga semuanya berada di dalam kekuasaan Islam. Ini yang dikatakan hujjah dalil min kharijiyah dari luar. Maka para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud di sini adalah kemenangan-kemenangan Islam. Kemenangan dalam perang Badar, perang Uhud, Ahzab dan dan dan dan seterusnya dan pada diri mereka. Sangat besar sekali ayat yang mulia ini. Sanurihim akan kami perlihatkan kepada mereka ayatina. yakni sanadhar. Kami akan nampakkan, perlihatkan kepada mereka semua kepada manusia akan kebenaran kami dari luar nampak jelas disaksikan oleh manusia fil afaq fil afaq di segala penjuru di alam semesta ini wa fi anfusihim dan pada diri mereka sehingga nyata bagi mereka annahul haq sesungguhnya Al-Qur'an itu hak awalam yakti bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid tidakkah cukup bagimu Rabbmu sesungguhnya Rabbmu atas segala sesuatu maha menyaksikan ayat ini barangkali sering dibaca oleh kaum muslimin dihafal oleh kaum muslimin namun lewat begitu saja ayat ini menjelaskan kejayaan kemenangan Islam menjelaskan kebenaran Islam di segala penjuru Allah akan perlihatkan kepada manusia akan kebenarannya dari luar disaksikan oleh mata kepala mereka karena itu para ulama memberikan contoh bagaimana kebenaran demi kebenaran kejayaan demi kejayaan kemuliaan demi kemuliaan diperoleh oleh Rasulullah SAW sehingga ketika beliau wafat maka Allah telah memberikan kemenangan-kemenangan yang sangat besar kepada beliau sebagaimana nanti akan kita lihat sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim Allah perlihatkan janji Allah kan kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami kata ulama ayat-ayat kami dalil-dalil dan hujah-hujah tentang kebenaran kami di segala penjuru di alam semesta ini disaksikan oleh mata kepala manusia sangat menyedihkan keadaan kita kaum muslimin yang tidak menyaksikan ini yang lalai yang lengah karena sebagian dari kita telah meninggalkan Islam kita telah meyakini kebenaran Al-Quran dan Allah perlihatkan kepada manusia di alam semesta ini akan kebenaran Al-Quran yang dengan sendirinya akan kebenaran nubuah dan risalah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam keberkahan dakwah beliau yang kemudian diikuti oleh generasi para sahabat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mereka menguasai belahan dunia ini dan seterusnya sampai kaum muslimin meninggalkan agamanya sanurihim ayatina fil afaq hatta yatabayyana lahum sehingga nyata jelas bagi orang-orang kufar manusia annahul haq Al-Qur'an adalah kebenaran kata ulama di sini Allah akan perlihatkan kebenaran Al-Qur'an dari luar Al-Qur'an bukan dari dalam Al-Quran saja, tapi dari luar Al-Quran. Karena siapa yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada pembawa Al-Quran, Nabi yang mulia masuk ke dalam dinnya, Allah akan muliakan, tinggikan, hormatkan, akan memuliakan dan jayakan mereka dan memberikan Allah akan memberikan kemenangan-kemenangan kepada mereka dan ini merupakan ayat-ayat Allah, dalil-dalil yang nyata, tegas dan terang bagi umat manusia akan kebenaran Al-Qur'anul Karim. Keberkahan Al-Qur'an keberkahan dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sanurihim ayatina karena itu ayat yang mulia ini diulang-ulang oleh para ulama di kitab-kitab mereka untuk menjelaskan kepada umat akan kebenaran al-Islam, akan kejayaan kaum muslimin sanurihim ayatina fil afaq fil afaq di segala penjuru di alam semesta ini Kemana saja manusia menghadapkan dirinya, dia akan melihat kebenaran Islam. Janji Allah. Sanurihim. Sanurihim. Ayatina fil afaq wa fi anfusihim. حتى يتبين له أنه الحق ليثبت حتى يتبين حتى يتبين لهم أنه الحق سيجنياتا nyata bagi أنه الحق أنه الحق أي القرآن القرآن القرآن الله أكبر نستغفر الله العظيم kita memohon ampun kepada Allah akan kelalaian yang kita lalaikan selama ini akan ayat-ayat Allah yang lewat di hadapan kita. Allahu Akbar. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Luar biasa. Hujjah Allah di segala penjuru ini. Dan ini nampak jelas nyata karnaisu para ulama mengatakan fil afaq ay min al futuhat وظهور الإسلام على al وسائر fil في min al الفتوحات dari kemenangan-kemenangan yang diperoleh oleh Islam Wazuhurul Islam. Nampak nyata jelas menangnya Islam. Alal afali. Atas daerah-daerah, negeri-negeri, kota-kota. Wasail adyan dan segala agama. Allah perlihatkan tanda kebenaran. Allah perlihatkan kepada mereka manusia kebenaran, kebenaran dan Allah telah memenuhi janji. Ketika saudara ditanya, sudahkah Allah penuhi janjinya? Pasti saudara akan menjawab, iya. Dan Allah akan penuhi terus janjinya. Di dalam ayat yang lain yang sangat besar dan sangat agung sekali Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa ini? الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ayat yang sama kita hafal sering kita dengar sering kita baca kita ulang-ulang tidak asing di telinga kita seperti ayat yang sebelumnya ayat kebesaran Islam ayat kebesaran umat Islam ayat yang menjelaskan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan kebenaran bagi Islam dan umat Islam. Saya kira antum semua sudah hafal juga ayatnya, artinya sering dibaca. Allah menjanjikan, wa'adallahu allazina amanu minkum. Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal taat, beramal saleh la yastakhlifannahum fil ard la fil ard Allah akan jadikan mereka khulafa'ul khulafa'u fil ard khalifah-khalifah di muka bumi ini yakni Allah akan angkat mereka sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi ini karena itu para ulama mengatakan ay a'immata a'immatan nas wal alaihim وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد Jadi Allah angkat mereka sebagai pemimpin-pemimpin manusia yang menguasai mereka yang dengan sebab mereka maka maslahatlah negeri-negeri di dunia ini. Dengan sebab Islam dan umat Islam menguasai manusia, maka terdapatlah kemaslahatan-kemaslahatan di negeri-negeri yang ada di dunia ini. Dan tunduklah manusia kepada mereka. Allah janjikan. Kama stahlafa. Dalam salah satu kiraah. Kama stuhlifa. Kama stahlafa alladhina min qablihim. Sebagaimana Allah telah angkat sebagai pemimpin pada zamannya orang-orang yang sebelum mereka sebelum orang-orang yang beriman wala yumakkinanna lahum dinahum dan Allah akan teguhkan bagi mereka agama mereka allazi lahum yang Allah redai untuk mereka agama apa yang Allah redai untuk manusia untuk orang-orang mukmin apa al-Islam mana dalilnya mana dalilnya Mana dalilnya? Hah? Al-Maidah apa ayatnya? Hah? Barakallahu fiikum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina wa raditu lakum al-Islam dina. Allah akan teguhkan agama mereka yang Allah telah redai untuk mereka, yakni al-Islam. tamkin fil keteguhan, kekuatan, kekokohan fil di muka bumi. Wal min ba'di khawfihim amna. Allah akan ganti rasa takut yang ada dengan rasa aman. Lihat. Apabila Islam jaya, kaum muslimin memenangkan maka akan terdapat keamanan karena Islam memberikan keamanan hilang rasa takut ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a mereka beribadah kepadaku yakni mentauhidkan hanya Allah yang diibadati ruku dan sujud kepada Allah mereka tinggalkan mereka buang segala al-awsan wal asnaf berhala berhala sesembahan selain Allah. Mereka adalah masyarakat yang muwahidin. Masyarakat untuk hilang, lenyap, hancur segala bentuk kesyirikan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Lihat. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Mabhum. Paham? Mereka beribadah kepada Aku Tidak mensyrikit. tidak menyekutukan aku sedikit pun juga. Sedikit pun juga saya dakwah yang sangat besar. Apabila umat Islam berjalan seperti berjalan di muka bumi sebagai orang-orang yang muwahhidin yang mentauhidkan Allah dalam arti yang sebenar-benarnya tidak mensyirikatkan Allah sedikit pun juga dan mereka beriman dengan keimanan yang sahih keimanan yang benar dan mereka beramal taat tidak mengerjakan maksiat untuk penyebaran terhadap maksiat maka janji Allah akan tetap Allah penuhi kepada mereka. Waman kafara ba'da dzalika Barang siapa yang kufur, yang dimaksud kufur di sini bukan kufur khurut minal millah. Tidak. Menurut umumnya para ulama. Tapi kufur di sini kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang besar kepada umat Islam berupa kemenangan-kemenangan, ketinggian-ketinggian dan seterusnya. Kemudian mereka meninggalkan agama mereka. Mereka melakukan berbagai macam kesyirikan. Mereka bergelimang dengan dosa dan noda. Mereka tidak memperdulikan lagi din mereka berada di dalam kejahilan. sesudah mereka mengerti tentang din. Mereka tidak mengerti Al-Quran kecuali sekedar bacaan dan huruf-hurufnya dan lafaz lafaz Seperti seperti ahlul kitab sebagaimana dikatakan oleh para ulama keadaan kaum muslimin pada hari ini ulama ini mengucapkan kira-kira 800 tahun yang lalu Bagaimana kalau ulama itu hidup pada zaman ini? Yaitu Syekhul Islam bin Taimiyah Allah Ta'ala. Rahimahullah Ta'ala. Pada hari ini, kata beliau, pada hari ini, umat Islam tidak mengerti Al-Quran kecuali huruf dan lafaz-lafaznya sebagaimana ahlul kitab tidak mengerti Taurat dan Injil kecuali sekedar hafal huruf dan lafaz-lafaznya. 800 tahun yang lalu telah berlalu wah lewat maka ini namanya kufur nikmat faulaika humul fasiqun maka mereka itulah orang-orang yang fasik yang keluar dari jalan ketaatan Allah Subhanahu wa taala telah penuhi janjinya Allah katakan wa'adallahu alladhina amanu minkum وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وقد فعله تبارك وتعالى maka Allah telah menunaikan janjinya فإنه لم يمت حتى فتح الله عليه karena sesungguhnya beliau tidak wafat sampai Allah memberikan kemenangan-kemenangan kepada beliau. Kan ini janji yang besar dari Allah. Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kami. Tentunya dengan keimanan yang benar. Dan beramal saleh. tentunya amal saleh yang Allah redhoi Allah akan jadikan mereka a'immatun nas a'immatun nas Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an orang yang muwahhidin yang beramal taat maka Allah tunaikan penuhi janjinya sehingga tidak mati beliau tidak mati kecuali Allah telah memberikan kebenangan-kebenangan yang besar kepada beliau. Pertama, Mekah dan sekitarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi pada tahun ke-8 Hijriah. Yang kedua Khaybar kota Yahudi. Allah telah memberikan kepada beliau pada tahun ke-7 Hijriah. Kemudian yang ketiga Bahrain, yang keempat seluruh Jaziratul Arab dan sampai ke negeri Yaman. Secara keseluruhannya Allah telah memberikan kepada beliau dan beliau mengambil jizyah dari Majusi Hajar dan dari sebagian kota-kota di ujung Syam, daerah Syam. Allah tidak matikan beliau tidak matikan hamba dan rasul yang mulia